Mohon apa? Suaranya ya, yuk. Dengan ibu atau apa? Mohon maaf. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ibu untuk bisa menyebutkan asal dari mana dan ibu dengan siapa? Ibu dengan siapa dan dari mana ya. bu? Ya, saya uh, Nur Aini dari Singapura. Oh iya. Bu ya, Ibu Nur Aini dari Singapura, Bu ya. Ibu mohon passwordnya, Bu. Al-Bahja TV Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Bu, passwordnya. Passwordnya Al-Bahja TV Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Silakan Ibu untuk pertanyaan bisa ditanyakan kepada Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas Ya, terima kasih atas waktunya, Buya. Ya, ya uh, Buya, saya ingat tanyakan soalan. Ya, kan? Uh, bila kita ditimpa ujian hidup, ya, Buya, bila kita depresi, bagaimana harus kita sandarkan hati kita hanya kepada Allah SWT dan bukan pada makhluknya. Kerana saya sudah cuba solat, zikir, taubat, taubat sambil saya mengalirkan air mata waktu solat, waktu saya taubat, lahirkan taubat saya, waktu saya sedang solat. Namun terkadang bila saya terlalu depresi atau dalam kesedihan, sampai saya rasa hidup ini tidak bererti lagi atau saking terlalu sedihnya saya, hingga saya bisa nyakitin diri saya sendiri. jadi saya tidak tahu bagaimana untuk saya kontrol diri saya itu. Saya mohon pencerahannya Bu ya dan mohon bimbingannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gimana Bu ya? Udah tertangkap Bu ya? Ditanya. Kurang begitu jelas sepertinya beliau mempertanyakan tentang Ibu, Assalamualaikum Bu. Anda, uh, mempertanyakan tentang dia punya kesalahan dengan sesama manusia. Mohon nanti kalau kira dengan Allah kalau dengan Allah mudah dia sering bertobat dan bertobat dan bertobat. Mohon maaf jadi kalau tadi suaranya kurang begitu jelas Ibu. Lalu bagaimana dengan sesama manusia? Mungkin kita simpulkan saja. Seharusnya pertanyaan tadi jelas dari membawanya Catat gimana? Jelas tapi gimana? Ada bisa nangkap suara dari sini kurang jelas? Kalau tidak jelas stop ditahan ya. Kalau tidak jelas ditahan dulu. Jadi sepertinya beliau ada yang jelas? Ah. Putus asa? Ah. Tobat. Baik. Baik seperti itu mohon. Jadi saudari ibunda atau Nuraini dari atau Singapura. Tina dari Singapura yang semoga dimuliakan oleh Allah. Orang tidak boleh berputus asa atas segala dosa. Dan berputus asa itu lebih gede dosanya daripada dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Seorang hamba mungkin, seorang hamba pernah membunuh mungkin. Seorang hamba pernah berzina mungkin. Seorang hamba pernah meninggalkan sholat mungkin. Seorang hamba pernah mencuri mungkin. Akan tapi ketahuilah, jangan putus asa setelah melakukan dosa. Akan tapi hendaknya siapapun yang pernah terpleset dalam dosa segede apapun dosa itu, Segera menuju pintu Allah yang lebih gede, pintu maaf Allah yang lebih gede daripada dosa itu sendiri. Makanya yang namanya putus asa, dua makhluk terkutuk adalah iblis dan orang yang putus asa. Putus asa itu kurang ajar kepada Allah, seolah-olah Allah tidak bisa mengampuninya. Dan sebesar apapun dosa itu, anda menyesal, menangis, memohon kepada Allah pengampunan, maka ketahuilah bagi Allah mudah untuk mengampuni anda. Asalkan anda serius dengan hati anda, sehingga anda akan menjadi ibu minat dhambi kaman la orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Dan ada kaidah bertobat, wahai saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kalau ini urusan dosa dengan Allah, Anda harus bisa menutup. Nggak usah cerita kepada siapapun dari bangsa manusia. Tidak suami, tidak tetangga, tidak saudara, tidak anak. Kalau ini dosa kepada Allah, Termasuk mungkin Anda dulu pernah sering meninggalkan sholat. Atau seseorang dulu pernah meninggalkan sholat. Sering meninggalkan sholat. Dulu pernah mabuk. Dulu pernah berzina. Biarkan yang berlalu, biar berlalu. Semoga Allah menutup itu semuanya. Kalau kita minta ditutup oleh Allah, jangan kita buka di depan manusia. Jangan buka di depan manusia. Tanda tobat yang diterima oleh Allah adalah di saat kita bisa menutup. Jadi kalau sudah kita bisa menutup di dunia, Allah akan tutup nanti di akhirat. Ada sebagian karena kebodohannya, dia bercerita tentang masa lalunya, apalagi di saat mau menikah takut nanti ketahuan dan sebagainya. Lalu mengatakan dulu masa mudaku aku pernah berzina dan sebagainya. Ah, jangan ceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia. Tutup. Karena Allah maha luas dengan pengampunannya. Dan jangan ragu dengan pengampunan Allah. Menghadaplah kepada Allah. Dan tidak usah kita datang ke mahkamah minta dicambuk. Apalagi seperti di, di negara Singapura misalnya kalau ada orang pernah mabuk. nggak minta, nggak usah minta dicambuk cukup di kamarnya yang sempit itu di kamarnya sendiri menangis memohon kepada Allah Allah maha pengampun dan berjanji untuk tidak mengulangi lihat Allah maha kasih Allah, ah, Allah maha luas dengan pengampunannya dan sampaikan kepada siapapun hal-hal semacam ini buka, beri harapan kepada siapapun yang terjerumus dalam kehinaan jangan dijadikan mereka putus asa mungkin kita menemukan seorang pelacur yang sudah bertahun-tahun bukan saja melacur, berjudi segala macam kejahatan dilakukan ketahuilah pengampunan Allah lebih luas daripada dosa mereka. Segera ayo kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kalau dosa dengan sesama manusia, tadi saya kira ada isyarat. Dosa kepada sesama manusia, kita harus minta rela kepada manusia tersebut. Minta rela. Apakah dia rela atau tidak rela bukan urusanmu. Yang penting kalau Anda telah melakukan kesalahan kepada seseorang, hendaknya Anda segera minta maaf di dunia. Segera minta maaf kalau dia tahu Anda melakukan kesalahan. Anda mengunjing dia, ada menfitnah dia atau mengambil hartanya segera kembalikan di dunia kalau dia tahu anda melakukan dosa kepada orang tersebut kalau ternyata orang tersebut tidak mau mengampuni ini bukan urusanmu yang penting anda terus minta terus minta Allah yang maha tahu yang jadi masalah anda tidak pernah berkeinginan untuk memohon ampun meminta maaf kalau anda tidak punya keinginan berarti anda tidak ingin tobat kalau orang tersebut tidak tahu anda melakukan kesalahan orang tidak tahu kalau anda melakukan kesalahan maka jangan anda pamerkan kesalahan kepada dia Mungkin kalau Anda pernah menggunjing dia, di saat dia tidak ada di hadapan Anda, cukuplah Anda beristighfar, ya Allah ampuni dia. Jadi kita ganti dengan doa istighfar untuk orang tersebut. Kemudian kita yang kedua, kita sebut kebaikannya di saat kita menyebut kejelekannya. Kalau kita pernah mengambil uangnya, cukup kita kembalikan saja, tidak usah ngomong-ngomong. Kalau ini adalah saya curi tiga tahun yang lalu, tidak usah ngomong. Kalau kita ngomong malah tambah marah nanti. Baik, ini ada cara tobat dan insya Allah ini ada silsilah-silsilah yang harus kita hadirkan dan untuk warga Singapura semuanya kita ada pengajian sebulan sekali e, di Singapura dengan jamiah biasanya di Darul Ma'wa atau yang lainnya nanti akan keliling ke masjid-masjid juga E, mohon bisa diinformasikan di para pendengar semua dan pemirsa juga yang ada di Singapura karena kita ada radio Oh, radio radioku yang dari Batam bisa didengar oleh warga-warga Singapura dan juga Al-Bahjah TV bisa disaksikan dimanapun uh, Anda berada. Baik,